Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma baa'n ma'asyiral mustami'in wa muslimin para pendengar rahimakumullah. Ini adalah sesi yang ketujuh dari pembahasan kitab Fiqh Tarbiyatil Abna'i wa Ta'ifatun min Asaihil Atibba. Fikih tentang pendidikan atau bimbingan kepada anak-anak dan penjelasan sebagian nasihat dari para dokter karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Di sesi yang lalu, sesi yang keenam kita telah membahas bahwa uh, tentang satu pembahasan bahwa para nabi dan rasul sekalipun tidak memiliki hidayatul taufik. Ya, kita sudah paham dua jenis hidayah. Yang pertama adalah hidayatul dalalati wal irsyad, yaitu hidayah hanya sekedar untuk memberikan bimbingan dan petunjuk yang ini dimiliki oleh kita selaku manusia dan orang-orang yang menginginkan orang lain supaya mendapatkan hidayah Allah dan ini dimiliki oleh para nabi, para rasul, ya orang-orang saleh, para ulama yang berdakwah di jalan Allah untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada orang lain. Ya, ini hidayah pertama dan yang kedua hidayah dan taufik ini adalah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Dan hidayah taufik artinya hati seseorang diberikan hidayah, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimiliki oleh siapapun dari makhluknya bahkan para nabi dan rasul sekalipun. Dan ini sudah kita bahas pada sesi sebelumnya ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun tidak bisa memberikan hidayah pada pamannya yang beliau cintai Abu Talib yang sangat membela beliau ketika beliau berdakwah sampai menjadi diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul sampai berkenaan dengan masalah ini Allah turunkan dalam surat Al-Qasas ayat 56 innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun yaitu maksudnya hidayah itu taufik tapi Allah memberikan hidayah kepada hambanya yang Allah kehendaki ya wa huwa a'lamu bil muhtadin dan Allah maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah demikian pula Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tidak bisa memberikan hidayah atau taufik kepada putranya betapapun dia mengajak putranya untuk bersama dia untuk sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan putranya menolak dan membangkang ayahnya dan membangkang seruannya ya demikian pula Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdakwah kepada ayahnya namun tidak digubris oleh ayahnya bahkan diusir oleh ayahnya ya dan bahkan dengan ucapan yang sangat lembut dari Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan panggilan ya abati ya abati ya abati sampai tiga kali dalam surat Maryam ya ayat 42 sampai 45 namun ini tidak membuat ayahnya mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala demikian pula ya Eh, sebaliknya yaitu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Coba bisa kita bayangkan, Nabi Yusuf justru, justru sebaliknya tanpa mendapatkan bimbingan dan pendidikan dari siapapun, dari orang tuanya, dari saudara-saudaranya, tidak ada. Dia hidup, yakni sudah diusir sejak kecil, bahkan dibuang ke dalam sumur yang begitu dalam dan dipungut oleh <clears throat> keluarga kerajaan dibeli tanpa hidayah, tanpa hidayah itu dalalati wal irsyad maksudnya. Tapi yang memberikan hidayah itu taufik adalah Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya menjadi seorang nabi dan rasul. Demikian pula Nabi Musa alaihi salatu wassalam tanpa pendidikan dari keluarganya bahkan dia dari bayi dari kecil sudah dipelihara oleh keluarga Firaun, keluarga yang sangat membangkang Allah ya, keluarga yang sangat dikenal suka membunuh. Namun beliau justru tumbuh berkembang menjadi seorang nabi dan rasul di tengah-tengah keluarga seperti itu. Tentu yang memberikan hidayah semua ini adalah hidayah taufik ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya itu yang kita bahas di sesi yang lalu. Adapun di sesi yang sekarang kita akan bahas adalah subjudul yang diberikan oleh penulis yaitu doa Allah Subhanahu wa taala bi salahi Bahwa hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang saleh. Maka Anda Wahai muslim, wahai ayah, wahai ibu, apabila Anda sudah mengetahui dan meyakini bahwasannya yang memberikan hidayah hidayah itu taufik hanya Allah Subhanahu wa taala saja, maka sudah selayaknya dan seharusnya kita ya memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar kita diberikan keturunan yang saleh. Dan kalau kita sudah diberikan keturunan yang saleh, berdoa kepada Allah agar Allah memperbaiki keturunan kita. Allah menjadikan keturunan kita semuanya keturunan yang saleh dan menjaga mereka dari setan, jin maupun manusia. Ya dan inilah yakni contoh sebagian doa yang Allah Subhanahu wa taala hikayatkan di dalam uh, Al-Qur'an. Doa-doa orang-orang yang saleh, baik itu doa-doa hamba-hamba Allah yang saleh secara umum ataupun doa para nabi dan rasul Secara khusus kita bisa lihat dalam surat Al-Furqan ayat 74 Ibadur Rahman hamba-hamba Allah yang saleh ini berdoa kepada Allah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Ya Allah Rabb kami berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan kami qurrata ayun yaitu yang bisa membahagiakan menyenangkan menyejukkan hati kami pelipur hati kami wajah ja'alna lil muttaqina imama dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam berdoa juga sebagaimana dalam surat Maryam ayat 5 dan 6 berdoa kepada Allah fahabli min ladunka waliya ya Allah berikanlah darimu dari sisimu untukku seorang putra yarithuni wa yarithu min ali yaqub yang akan mewarisi diriku dan sebagian keluarga Yaqub yang mewarisi pekerjaannya sebagai seorang yakni nabi waj'alhu rabbi radiyah dan jadikanlah dia anak yang diridhai ya Allah. Demikian pula doa beliau dalam surat Ali Imran ayat 38 ya. Nabi Zakaria berdoa, "Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka samii'ud du'a." Ya Allah, karuniakanlah anugerahkanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang thayyibah yang baik, yang saleh. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam surat Al-Baqarah ayat 128, beliau pun berdoa kepada Allah padahal tentunya doa para nabi dan rasul ya dikabulkan. Dan tentunya nabi dan rasul insyaallah orang-orang yang saleh. tapi tetap mereka berdoa kepada Allah ya untuk memberikan contoh kepada kita semua umatnya. Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak." Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri. Ya kami maksudnya adalah beliau Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam dan jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Demikian pula beliau berdoa dalam surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah berikan aku anak yang tergolong orang-orang yang saleh, ya. Dan beliau juga berdoa dalam surat Ibrahim sendiri ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat dan demikian pula keturunanku. Ya Allah, kabulkanlah doa ini. Dan beliau juga berdoa waznubni wa bani an na'budal asnam ya jauhkanlah aku dan keturunanku anak-anakku dari menyembah berhala ya demikian pula doa orang yang sudah mencapai 40 tahun ya sebagaimana dalam surat al-ahqaf ayat yang ke-15 di situ Orang tersebut berdoa, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, orang itu berdoa, ya Allah, ya Rabbku, ya tunjukilah aku untuk bisa mensyukuri nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku dan kepada orang tuaku dan supaya aku dapat berbuat amal saleh yang kau ridhai Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu, ya Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri ya jadi perbanyaklah doa wahai hamba Allah ya Abdullah wahai hamba Allah wahai orang yang menghendaki kebaikan untuk dirinya dan keluarganya dan keturunannya wahai orang yang ingin keluarganya dijadikan oleh Allah keluarga orang-orang yang saleh maka perbanyak perbanyaklah berdoa kepada Allah agar Allah pun berikan kebaikan, karunia, kesalehan kepada kita semua yang berdoa benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk sesi ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.